Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, ringkasan daripada Sirah An-Nabawiyah. Eh, Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki tragedi peristiwa peperangan yang baru Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Paham ya? Perang Khaybar, halaman 51 yang cetakan anak ini. Kalau yang cetakan coklat ini halaman berapa sama juga kan? Ewa. Perang Khaybar. Perang Khaybar ini bagaimana? Sebelum kita masuki perang Khaybar ini, jumlah pasukannya kurang lebihnya orang-orang kufar, eh, musyrikun dan sekutu-sekutu orang-orang Yahud, Yahud Khaybar itu jumlah mereka sepuluh ribu. Nah, sembarangan jumlahnya sepuluh ribu. Paham ya? Nah, jumlahnya sepuluh ribu pasukan. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya cuma sekitar seribu enam ratus pasukan. Coba bayangkan, perbandingan sangat jauh. Kaum muslimin seribu enam ratus pasukan. Orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud Khaybar jumlahnya sekitar sepuluh ribu pasukan. Perbandingannya apa? Kalau kita perhatikan nggak masuk akal, paham ya? Tapi menang gitu loh Masya Allah. Kalau muslimin menang. Perang Khaybar. Dapat ghanimah banyak. Bahkan apa? Nama ada salah satu dari ghanimahnya itu seorang wanita yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Sofiyah bintu Huyai. Nah, barakallahu fikum nanti akan kita baca nanti. Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar. Jadi kalau ada peristiwa baru seperti ini, yang paling terfokuskan antum hafal apa tahunnya, bulan. Untuk jumlahnya silahkan dihafal. Kalaupun nggak hafal, tidak masalah terulang-ulang nanti. Paham ya? Perang tersebut kapan terjadinya, bulan apa? Kita lihat. Qalal al-mu'allif asbahullah wa lamma raja'a sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah dan tatsala ketika Rasulullah wasallam kembali ke Madinah aqama fiha ilal Muharram beliau tinggal di Madinah sampai bulan Muharram minas sana sabi'ah dari tahun 7 Hijriah ini. Paham ya? Jadi perang Khaybar tahun berapa? 7 Hijriah. 6. 6 bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram tahun berapa tadi? 7 Hijriah. 6. Karena kan kemarin kan sudah kita ya, mau eh, mau umrah dilarang suruh tahun depan. Padahal nah barakallahu fikum waktu itu ketika sunnah eh, sulh Hudaybiyah ketika hendak umrah itu kan tahun berapa? 6 kan? Nah, berarti setahun kemudian setahun setelahnya kan, tapi di bulan Muharram ini. Nah, di bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Fa kharaja fi akhirih ila Khaybar. Kemudian beliau keluar menuju tanah Khaybar. Tanah Khaybar itu diperbutkan karena tanah yang subur itu loh. Paham ya? Biji-bijian, eh, tubuh buah-buahan di situ Masya Allah Paham ya? Tumbuh sehingga orang rebutan gitu ya. Naam, orang Yahud penguasanya Yahud Khaybar. Naam. Fasara sallallahu alaihi ilaiha kemudian Rasulullah alaihi wasallam berjalan menuju Khaybar. Wastakhlafa 'alal Madinah Numailah ibn Abdullah Al-Laitsi. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin sementara di Madinah. Siapa itu yang dijadikan pemimpin sementara? Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Ini Numailah bin Abdullah Laitsi jadikan pemimpin sementara yang memimpin kota Madinah. Wa mantaha ilaiha Kemudian ketika Rasulullah selesai sampai tujuan hasaraha hisnan hisnan. Akhirnya Rasulullah mengepung mereka dengan apa? Benteng-benteng. Dikepung. Karena jumlahnya banyak 10 ribu. Orang Yahud Khaybar. Dikepung oleh Rasulullah dan juga para sahabat tadi ya. Jumlahnya berapa tadi? 1600 kurang lebihnya ya. Naam. Yaftahullah, yaftahullah azza wa jalla alaihi wa yaghnamuhu masyaallah. Akhirnya Allah telah berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan memberikan ghanimah. Menang. Ingat-ingat, ghanimah harta rampasan perang, tapi diiringi dengan peperangan. Paham ya? Kalau harta rampasan perang tanpa ada peperangan apa namanya kemarin? uh, Abdurrahman Fai'un, Fai. Fai itu harta rampasan perang tapi tanpa ada peperangan. Baru di ultimatum, eh, besok kaum muslimin ingin menyerang Khaybar misalkan. Baru dapat ultimatum seperti itu langsung orang-orang Yahud, orang-orang musyrikin, orang kufar pada lari mereka. Ditinggalkan kampungnya ada e, hartanya, ada ontanya, ada sapinya, ada lembunya, ada kambingnya, ada ayamnya, semua ditinggal. Itu namanya harta peninggalan dari itu, harta rampasan perang tanpa, tanpa peperangan namanya fai. Paham ya? Kalau harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu, namanya apa? Eh, namanya salabun. Salab. Nah, falahu salabuhu, maka dia mendapatkan salabnya. Karena apa? Karena dia ngejar Ya, lagi perang ada satu musuh dikejar, lari masuk ke gang musuhnya. Paham ya? Nah, ternyata apa? Dibunuhlah sama orang muslim tadi itu. Di kantongnya ada emas satu kilo. Paham ya? Senjatanya lengkap misalkan. Udah diambil hartanya tadi itu untuk orang yang bunuh tadi itu. Salat namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum contohnya seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum hatta istakmalaha sallallahu alaihi wasallam wa sampai benar-benar Rasulullah menyempurnakan. Nah, itu semuanya dikumpulkan dan khammasaha dan membaginya seperlima seperlima. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Dibagikan karena enggak boleh dibagikan langsung. Paham ya? Harus tunggu dulu biar apa? terkumpulkan. Wa qassama nisfaha bainal muslimin. Yang setengahnya dibagi antara kaum muslimin. Wa kana jumlatuhum min man hadaral Hudaybiyah faqat. Waktu itu jumlah mereka adalah orang-orang yang hadir pada yang yang hadir apa pada Sulh Hudaybiyah. 1400 orang kurang lebihnya. Disebutkan dalam sejarah itu ya ada tambahan sedikit sekitar 1600 orang. Paham ya? Jumlahnya yang dapat pembagian dari itu. Wa arsadan nisfal akhar dan kemudian Rasulullah menyimpankan setengah yang lainnya. Setengah dibagikan, setengah disimpan. Simpan dipersiapkan untuk untuk siapa? Disimpan dipersiapkan lima salihihi untuk kepentingannya wa lima min muslimin dan untuk kepentingan keperluan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi, nah barakallahu fiikum. Eh, kalau harta ghanimah, harta rampasan perang dibagikan itu untuk Allah dan Rasulnya seperlima. Paham ya? Nah barakallahu fiikum seperti itu. Ada sisanya dibagikan. Nanti kalau ada sisa lagi disimpan di betul Mal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum untuk kepentingan kaum muslimin juga. Wa qad istafa sallallahu alaihi wasallam min ghanaimiha Safiyyah binta Huyai bin Akhtab li nafsih, masyaallah. Dan sungguh Rasulullah alaihi wasallam memilih dari barang ghanimah tersebut, harta rampasan perang tersebut, yang beliau pilih siapa? Safiyyah binta Huyai. Beliau memilih Safiyyah binta Huyai ibn Akhtab li nafsih untuk diri beliau. Akhirnya beliau nikahi. Kita lihat Fa aslamat Kemudian perempuan tersebut Safiyah binti Huyai masuk Islam. Fa'ataqaha. Akhirnya Rasulullah memerdekakan. Setelah masuk Islam, Rasulullah memerdekakan Safiyah binti Huyai. Wa tazawwajaha dan beliau menikahinya. Masya Allah termasuk eh, ghanimah. Na'am barakallahu fikum. Safiyah binti Huyai bin Akhtab linas eh, dipilih untuk beliau. Perang apa yang kemarin juga mendapatkan ghanimah? Nam akhirnya apa? Meminta agar apa barakallahu fikum? Meminta agar Naam ditebus akhirnya sama beliau ditebus dan diperistri oleh beliau siapa kemarin? Eh? Siapa kemarin? Naam seorang wanita yang waktu itu juga tawanan pada perang apa itu? Kemudian apa? Akhirnya eh naam jatuh menjadi bagiannya siapa? Sabit bin Qais kemarin ya. Eh, siapa perempuan tersebut? Eh? Juwairiyah bintu bintul Haris. Paham ya? Eh, seperti itu. Ini sekarang Sofiyah bintu Huyai. Naam. Wa bana biha fi tariqil Madinah ba'da mahallat dan beliau ma barakallahu fikum naam menjalin kekeluargaan dengannya setelah halal, setelah dinikahi. Paham ya? Nah, jadi ketika perjalanan ke Madinah, nah barakallahu fikum, beliau sudah memperistri Safiyah bintu Huyai. Waqat ahdat ilaihi ra'atun min Yahud Khaybar. Nah, wah ini yang jahatnya di sini kita selesaikan dikit nih. Kemudian di perang Khaybar tersebut tahun berapa tadi? Tahun 7 Hijriah bulan Muharram ada seorang wanita oknum. Oknum wanita ternyata dalam peperangan perempuan ikut peran juga kadang Nah, ada seorang wanita Yahud memberikan hadiah nah kepada Rasulullah SAW. Hadiahnya tapi isinya racun. Ada racunnya hadiahnya. Kita lihat sini. Waqat ahdat ilahi imra'atun min Yahud Khaybar. Dan sungguh di saat tersebut ada seorang wanita Yahud Khaybar memberikan hadiah kepada Rasulullah Zainab bintul Harith ini. Perempuan tersebut namanya Zainab bintul Harith. Ngasih hadiah, paham ya? Sate kambing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Daging kambing dipanggang, eh, dibakar, saya sate kambing. Paham ya? Dikasih kepada dikasih apa? Dikasihkan ke Rasulullah SAW dan terima. Nah, padahal ada racunnya situ. Kita lihat. Imra'atu Salam bin Mishkam ini. Ternyata yang ngasih hadiah siapa? Istrinya Salam bin Mishkam. Suaminya namanya Salam bin Mishkam namanya. Salam bin Mishkam. Apa hadiahnya? Syatan masliyatan masmumatan, yaitu daging kambing yang sudah dipanggang dan diisi racun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum daging kambing panggang. Nah, ya bisa diterjemahkan sate kan? Ya semacam sate lah dipanggang juga itu ya. Nah, barakallahu Kita lihat sini. Falam mantaha min dira'iha Kemudian ketika beliau menggigit bagian dira', eh, apa itu dira'? Lengannya ya. Nah, barakallahu fiikum lengan kambing yang sudah dikasihkan tadi itu, akhbarahu. Ada yang mengkabarkan kepada beliau, ad-dira' annahu masmum. Dira' tersebut, lengan kambing tersebut sudah ada racunnya. Ada racunnya. Fatarakal akal, akhirnya setelah meninggalkan enggak mau makan. Padahal, padahal beliau sudah makan sedikit. Karena nanti disebutkan dalam riwayat itu termasuk sebab kematian beliau, di antaranya sebab apa? Efek dari racun yang pernah disusipkan di daging kambing tersebut. Paham ya? Naam. da'a bil yahudiyya fastakhbaraha kemudian perempuan Yahudiyah dipanggil. dipanggil, diinterogasi. Istakhbaraha diinterogasi, tanya. Eh? nanti fi hadis syah Apakah kamu ngasih racun pada kambing ini, daging kambing ini? Qalat na'am, terang-terangan iya katanya. Jadi kurang ajar kan? Nah, baru kalau ngasih hadiah dohirnya bagus tapi ternyata racun. Allah musta'an. Terang-terangan iya. kamu memberikan racun pada daging kambing ini? Kata perempuan tadi siapa perempuan tadi? Zainab bintul Harith, istrinya Salam bin Mishkam tadi itu. Nah, barakallahu fikum ditanya iya katanya. Faqala ma ilah ila Rasulullah SAW mengatakan Aku yakin kamu tidak menginginkan kecuali itu. Paham ya? Kok baik sekali ngasih potongan dengan kambing panggang itu loh. Hah? Nah, ternyata tujuannya untuk meracun, Rasulullah tahu itu loh. Faqalat kemudian perempuan tadi mengatakan, "Aradtu in kunta nabiyan, aku pengen kalau kamu benar-benar nabi, lamnya duruk, niscaya racun tidak akan membahayakanmu." Bayangkan. Jadi perempuan tadi mau menguji loh, <clears throat> kalau benar-benar kamu tuh nabi, kamu nggak akan terkena bahaya. Padahal Nabi juga manusia biasa. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Beliau kan manusia biasa. Beliau mengatakan inna ma'ana basyarun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzkiruni. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa ingatkan aku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi Paham ya? Jadi orang Yahud ini, perempuan Yahudi ini ingin nguji gitu loh. Paham ya? Kalau kamu benar-benar nabi, niscaya racun tersebut tidak membahayakanmu. Wa in kunta tapi kalau kamu orang lain bukan nabi, istarahna minka, kami akan istirahat darimu. Kamu akan mati maksudnya. Allah musta'an. Fa'afa anha sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan awal mula dimaafkan. Akhirnya Rasulullah memaafkan perempuan Yahudi tadi itu. Paham ya? Yahud Khaybar tadi itu. Siapa namanya tadi? Zainab bintul Harith. Istrinya siapa? Salam bin Mishkam. Tapi ternyata dibunuh juga perempuan tersebut. Kenapa? Sebabnya satu lagi kita baca dikit lagi. Wa qila inna Bishr bil Naam, Bisra ibn al-Bara bin Ma'rur kana mimman akala minha. Ternyata sahabat satu ini meninggal. Inilah sebab Rasulullah akhirnya memerintahkan agar perempuan ditangkap dibunuh. Sebabnya karena apa? Ada sahabat yang meninggal ini. Nah, dikatakan ada sahabat namanya Bisr bin Ba'r bin Bara bin Ma'rur. Bisr bin Bara bin Ma'rur kana mimman akala minha, termasuk orang yang makan daging kambing tadi itu. Fama ta'akhir mati. Nah inilah bikin Rasulullah marah. Kalau untuk diri beliau, beliau sabar. Beliau maafkan. Dimaafkan padahal beliau kena juga. Tapi karena ada sahabat yang meninggal eh, ini. Nah, fakotalah habihi. Akhirnya Rasulullah SAW merintahkan membunuh perempuan tadi dengan sebab karena matinya sahabat yang mulia Bishr bin Barak bin Ma'rur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Antum lihat catatan kaki bawah itu. Li'annahu sallallahu alaihi maka makana yantakim li Karena Rasulullah enggak pernah enggak pernah menghukum orang lain dikarenakan dirinya. Kalau untuk dirinya dia sabar, memaafkan. Paham ya? Tapi kenapa kau menghukum di sini? Lakin lamma mata Bishr bin Bara' bin Ma'rur, akan tapi tatkala Bishr bin Bara' bin Ma'rur meninggal, Naam tahaqqaqa al-qisas. Berarti akan apa? Diwujudkanlah kisah itu. Fa wajaba qatlul mar'ah bi Bishr radhiyallahu Akhirnya perempuan tadi dibunuh dengan sebab apa? Karena dia membunuh Bishr bin Barak bin Ma'rur. Paham ya? Awalnya Rasulullah memaafkan itu. Ternyata ada sahabat yang meninggal. Bishr bin Barak bin, bin siapa? Bin Ma'rur. Akhirnya Rasulullah pun menyuruh apa agar menghukum wanita Yahudi tadi. Ada yang berikutnya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang sekaligus mengulang kembali enam kisah yang sangat bagus ini ya. Rasulullah sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin.